السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورد نفسه وزينة أرشه ومداد كلمات ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan apapun yang ada di sana, bumi dan apapun yang ada di atas dan di dalamnya, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh manusia. Tetap konsepnya la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, pengurus, pengawas, pemilik, bahkan pemusnah semua yang di langit dan di bumi. Dan inilah konsep dasar kehidupan seorang muslim. Allah pencipta langit dan bumi telah menggantungkan bertambahnya nikmat seorang hamba seperti manusia dari sekian banyak makhluknya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka sangat wajar kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Melanjutkan bahasan tentang beriman kepada hari kemudian masih di pasal 10. Dan pada malam ini insya Allah kita masuk kepada kejadian yang dahsyat dari hari kiamat. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas panjang lebar tanda-tanda hari kiamat. Baik tanda-tanda kiamat kecil sudah sampai tuntas kita bahas dan tanda-tanda kiamat besar juga kemarin alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita masuk bagaimana pada saat terjadinya kiamat itu sendiri. Yang paling pertama kita bahas adalah hadis Nabi saw Alaihi Wasallam <coughs> diriwayatkan Imam Muslim nomor 2949 bagi yang pegang buku di halaman 89. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, manusia mulai kembali lagi berbuat kerusakan. Sudah saya jelaskan munculnya hewan yang bisa berbicara lalu menstempel, mencap setiap orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman sehingga ketahuan siapa yang beriman dan tidak beriman. Kemudian sudah kita jelaskan juga terjadinya gempa di tiga wilayah sebagai peringatan bagi manusia yang kembali kepada kekufuran. Sebagian riwayat menyebutkan kembali menyembah berhala. Kemudian terjadi api yang besar keluar dari wilayah Aden. Sampai akhirnya terbit matahari dari wilayah barat. Selama belum terbit matahari dari wilayah barat ini, taubat masih diterima. Tetapi subhanallah, kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang-orang yang buruk dan kufur saja. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terbit matahari dari barat itu terakhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan meniupkan angin yang akin angin ini akan mengelilingi seluruh muka bumi ini dan tidak ada jiwa yang beriman terkena angin ini kecuali akan meninggal dunia wafat semua Seluruh dunia, nggak ada lagi orang beriman yang hidup nanti. Pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan kiamat yang besar dan yang menyaksikan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufur saja. Orang beriman tidak akan melihat itu. Inilah makna daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Pada pertemuan yang lalu juga sempat saya jelaskan, pada waktu itu sebagian ulama mempertemukan antara dalil-dalil, mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua, akhirnya wilayah Ka'bah pun sudah nggak ada yang kunjungin, mati semua orang beriman. Yang lula lalang di muka bumi ini cuma orang kafir saja. Yang kufur kepada Allah SWT. Sampai datang satu orang yang mendapat julukan Zu suakatain. Seseorang yang memiliki betis yang sangat kecil dari Ethiopia, dari Afrika. Orang kafir. Lalu dia datang dan dia merobohkan Ka'bah. Dan dia merobohkan Ka'bah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, aku sekarang seperti sedang diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana Zu Suwakatain ini Orang yang berkulit hitam dari Afrika yang badannya kurus dan betisnya saking kecilnya sampai diberikan julukan Dzuswakatain mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai habis. Sebagian ulama mempertemukan juga perilaku Dzuswakatain ini kenapa dia hancurkan Ka'bah? Karena waktu itu tersebar berita kalau di bawah Ka'bah itu ada harta tersimpan. Maka dia pun berusaha untuk membongkar dan tidak ada yang menahan dia pada saat itu karena memang tidak ada orang yang beriman lagi, sudah habis. Kalau ada orang beriman tidak mungkin dibiarkan gitu kan. Ini terakhir sekali, kejadian-kejadian ini terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Karena kata Nabi SAW, kalau sudah terbit matahari dari barat, memang sudah tidak ada lagi orang beriman. Tidak akan diterima taubat seseorang. Memang sudah tidak ada lagi orang bisa bertobat. Orang kafirin juga tidak tahu kalau mau bertobat seperti apa. Seperti itu kejadiannya. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, <coughs> kalian pegang buku, ini memang di sini dalilnya teracak. Kembali ke halaman 83. <coughs> Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa hum wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan pada saat itu, pada saat dipertemukan dengan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, tinggal orang-orang kafir saja, ditiupkanlah sangkakala. maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saya sudah beratkan pertemuan yang lalu yang tidak mati adalah para malaikat-malaikat yang Allah pilih seperti delapan pemikul singgasananya Allah. Jibril, Mikail dan Israfil penipu, penipu sangkakala sendiri tidak mati pada saat itu karena dia punya tugas menipu sangka sangkakala yang kedua. Sementara fungsi sangkakala pertama adalah menghancurkan semua yang Allah inginkan. Nanti sangkakala yang kedua itu pembangkitan. Ya, pembangkitan dan ya, pengeluaran seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi maksudnya yang sudah dalam kubur. Begitu pula dengan bidadari dan pelayan-pelayan dari bidadara surga. Hurun dan wildanun mukhalladun. Mereka itu juga tidak kena pengaruh dari sangkakala ini. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan rohnya. dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan amal masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran beberapa poin pelajaran. Yang pertama adalah ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupannya berfungsi untuk menghancurkan semua yang Allah ingin hancurkan dan semua jiwa yang Allah ingin matikan mati. Di sini ulama mengatakan semua manusia, semua jin, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan hancur. Di langit pun ada kalangan-kalangan malaikat yang kena. Memang Allah musnahkan. Tidak ada lagi. Yang hidup hanya yang, yang yang tertinggal hanya yang Allah inginkan. Kemudian pelajaran yang kedua, tentu sangkakala pertama ini. Sangkakala yang kedua ada pembangkitan. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dua tiupan <coughs> maaf riwayat Imam Muslim ya kalau yang punya buku kembali ke halaman 89 hadisnya yang ini ma bainan nafkhataini arbaun antara dua sangkakala ini waktunya adalah 40 cuma seperti itu penjelasan ada ulama hadis yang mengatakan 40 hari ada yang mengatakan 40 tahun Allah alam ada yang mengatakan 40 bulan intinya dalam hadis ini dikatakan antara dua sangkakala ini yang satu penghancuran, yang satu pembangkitan adalah 40. Thumma ينزل thumma ينزل Allahu من sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bakal. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dari langit yang kemudian menimpa semua yang ada di muka bumi ini lalu keluarlah semua yang pernah dikubur di kuburan itu tulang-tulang tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal ini sayuran. Dalam hadis lain dikatakan termasuk hewan-hewan. Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat Allah Azza wa akan menghakimi di mahsyar itu termasuk dua domba kenapa mereka saling nanduk. Jadi semuanya dibangkitkan, semua dibangkitkan. Allah turunkan hujan dari langit yang membangkitkan semua makhluk yang sudah wafat Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa aj wa huwa ajbud dhanab Semua di tubuh manusia umumnya akan hancur kecuali ada satu yang akan kekal tidak akan hancur. Itu adalah tulang ekor seseorang. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang ada tiupan sangkakala dimulai dengan itu pada hari kiamat. Ayat Al-Quran yang lain menjelaskan surah Al-Haqqah. Halaman 85, 84, 85. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah maka ingatlah tak kala sangkakala ditiup sekali tiupan, tiupan yang pertama. Wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan pada saat itu akan diangkat bumi dan dicabut gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan tabrakan semua kita bayangkan kalau ada bangunan yang jatuh dua rumah berdekatan lalu tabrakan sama-sama hancur seperti apa dahsyatnya bagaimana kalau dua buah gunung bagaimana kalau seluruh gunung di atas bumi ini tercabut melayang di bab riwayat disebutkan terbang seperti kapas lalu ditabrakan kembali ke bumi dengan satu benturan kata para ulama dengan satu benturan itu maka akan berantakan semuanya Fayauma idin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah, pada saat itulah terjadi kiamat. Wansyaqqatis samaa'u fahiya wa yauma fahiya yauma idzin wahiya. Dan terbelahlah langit pada saat itu. Langit yang kita lihat utuh itu terbelah. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arja'iha وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ Dan pada saat itu malaikat-malaikat yang memang memenuhi langit mereka semua berada di penjuru-penjuru langit kelihatan. Sekarang kita nggak bisa lihat malaikat selain ada hijab di mata kita tidak bisa Allah memang belum izinkan kita melihatnya kecuali pada saat kita akan meninggal dunia kita akan melihat menyaksikan malaikat maut dan itu termasuk fitnah mati yang pertama kali disaksikan oleh manusia. Pada saat itu terbuka langit dan semua malaikat terlihat di langit. Dan juga dikatakan pada hari itu delapan pemikul arsh Robmu yang meletakkan di atas kepala mereka juga hadir. Juga mereka hadir. Di dalam hadis Bukhari yang lain, sedikit kita tinggalkan dulu ayat ini. Dalam hadis Bukhari dijelaskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah Azza wa menginginkan sebuah kejadian di bumi. Maka didengarkan perintah tersebut oleh delapan pemikul arsy Allah. Ini memang tidak ada riwayat menyebutkan tentang nama-nama malaikat ini, tapi mereka pemikul arsy Allah yang meletakkan arsy Allah di atas kepala mereka. Bagaimana? Jangan dibayangkan. Itu sudah hak kausalitasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita nggak bakal bisa jangkau itu. Kita bahkan tidak pernah tahu komposisi air yang kita mau minum, apa isinya. Kasat matanya seperti ini. Jadi banyak hal yang memang manusia tidak jangkau untuk itu. Makanya ada namanya keimanan. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera. Seperti rasa sakit, rasa senang, rasa sedih, rasa suka. Kita bisa rasakan, tapi kita nggak bisa lihat. Ya, begitulah kapasitas manusia tidak semuanya bisa dijangkau. Intinya pada saat itu kata Allah bisa <coughs> kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Allah memutuskan sebuah keputusan maka delapan malaikat pemikus, pemikul arsnya Allah bertasbih. Sehingga tasbih tersebut didengarkan oleh malaikat yang berada di langit ketujuh. Kemudian mereka semua bertasbih, serentak. Lalu kemudian didengarkan tasbih mereka oleh malaikat di langit keenam. Maka mereka pun bertasbih, serentak. Lalu kemudian didengar oleh malaikat kelima, langit kelima. Lalu mereka pun bertasbih. Lalu didengar oleh malaikat langit keempat. Lalu mereka pun bertasbih. Begitupun langit ketiga, mereka bertasbih. Langit kedua, mereka bertasbih. Langit, langit pertama di atas langit di atas kepala kita ini juga mereka semua malaikat bertasbih. Setelah itu, seluruh malaikat yang di tujuh lapis langit ini bertanya kepada malaikat pemikul arsh yang delapan. Apa yang Tuhan kita telah titahkan? Ada perintah apa? Sampai tadi kalian bertasbih. Maka berkatalah pemikul arshnya Allah, Allah telah memerintahkan begini dan begitu. Apa yang akan terjadi di bumi keesokan harinya, itu baru disampaikan kepada malaikat pada malam itu. Jadi kayak misalnya hari ini Allah SWT memberitakan kepada para malaikat di langit apa yang terjadi besok. Jadi malaikat-malaikat pun banyak tidak tahu. Mereka menunggu setiap harinya. Mereka pun tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan ini sesuai dengan makna firman Allah yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia sendiri yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Qul la ya'lamu ghaiba fis samawati wal ardi Allah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diberitakanlah semua yang terjadi, semua yang terjadi keesokan harinya. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis ini jemaah sekalian, ternyata ada meteor yang sedang jatuh, yang sering kita lihat meteor jatuh. Biasanya di Indonesia ini banyak kurafat kita. Ada yang buka dompetnya alasannya bisa dapat duit, ada yang mengatakan muda jodohnya, ada yang mengatakan ini beragam macam khurafat. Dengarkan hadis ini yang mulia. Kata Nabi SAW waktu lihat meteor tersebut kepada para sahabat, apa yang kalian ucapkan kalau melihat ini di masa jahiliyah dulu? Waktu belum tahu Islam, mereka bilang kami tahunya meteor seperti ini ya Rasulullah. Kalau di zaman jahiliyah berarti pada malam itu ada orang yang nanti jadi pemimpin lahir. Atau memang malam ini telah mati seseorang yang punya kedudukan yang tinggi di muka bumi, atau memiliki kekuatan dan seterusnya. Khurafat, keyakinan yang tidak-tidak. Kata Nabi SAW, ketahuilah, meteor-meteor seperti ini yang kalian lihat, bukan karena mati, lahir, sakti, ataupun diijabahnya doa seseorang. Tetapi, pada saat Ya, tadi disebutkan hadis Nabi SAW itu. Semua malaikat mengetahui apa yang Tuhan Allah SWT titahkan keesokan pagi. Keesokan yang terjadi di bumi. Maka syaitan-syaitan datang. Kemudian mereka berusaha sampai susun menyusun ke langit pertama. Untuk mendengarkan apa yang akan diberitakan besok oleh Allah Subhanahu taala kepada para malaikatnya. Maka mereka pun diikuti dengan anak-anak panah yang penuh dengan api oleh malaikat. Dan yang kalian lihat ini adalah serpihan dari bintang yang telah digunakan malaikat untuk menghantam setan-setan tersebut. Ada setan yang kena maka mereka terbakar. Dan ada syaitan yang berhasil lolos Kemudian dia kembali ke bumi dan dia menyampaikan kepada kawan-kawannya dari dukun, peramal, penyamun dan seterusnya. Kemudian mereka menghiasi informasi tersebut dengan mi'atu kadibah dengan seratus kedustaan. Jadi makanya ada dukun-dukun yang tahu besok hujan di sana, oh nanti longsor di situ, oh nanti begini. Dari mana mereka ambil? Dari setan-setan yang mengambil informasi dari langit yang setiap harinya itu terjadi. Ada yang benar, ada yang salah, dikarang oleh mereka. Yang kebetulan berkenaan kena, gitu kan? Dari 100 seratus semuanya yang serat, dari 199 semuanya bohong, yang satu aja yang benar. Mereka selalu membui karena setan-setan ini juga menipu manusia. <coughs> Jadi orang-orang banyak ditipu oleh syaitan. Mereka tidak sadar masalah itu. Saya tidak bahas masalah syaitan dan sihir, tapi saya sedikit hubungkan dengan bagaimana delapan pemikul arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah menyambungkan di ayat 18-nya, tadi sudah ayat 17 ya. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tuhan kalian. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayakuluha umukra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab menerima kitabnya dengan sebelah kanannya dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian kalau yang mendapat ring, tangan eh, eh, mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya belum menerima buku saya, saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya dia berkata, Ambillah, coba baca kitabku ini. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab diriku dengan mudah karena sudah tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Fahuwa fi aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Di kebun-kebun yang penuh dengan lebat, dengan lebat dan dikatakan kutufuha dania Yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, "Kulu washrabu hani'an bima aslamstum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu maksudnya di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini." Walam adri ma hisabiyah. Coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya <clears throat> Kematian yang telah saya lalui dunia itu sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya. Artinya coba waktu, waktu mati ya sudah mati aja, gak usah ada pembangkitan lagi. Dia berharap seperti itu. Ma agna anni malia, sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Bapak Ibu sekalian, rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk, apartemen kita yang banyak, perhiasan yang banyak ditimpun, Semuanya kalau anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat, tidak disodokahkan, tidak dibagi kepada orang lain, maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat. Naudzubillah. Ma agna maliyah. Nggak ada manfaat hartaku. Ngapain dulu saya nggak sodakahin? Ngapain saya simpan di rekening? Ngapain masjid lagi dibangun saya tidak nyumbang? Saya tidak terbitkan, tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. <clears throat> Halaka anni sultaniyah. Telah hilang semua kekuasaan dariku. Ini Allah sudah bongkar. Pada hari kiamat seperti itu pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat. Harus masuk neraka dulu. Dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. Khuduhu fagullu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya. Peganglah dia dan belenggu dia tangannya ke lehernya thummal jahim sallu kemudian masukkan dan lemparkan dia campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dhira'an fasluku kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta innahu kana la yu'minu billahil azim Sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah zat yang maha besar wala yahuddu ala tu'amil miskin dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat hadis ayat dalil dalil demi dalil saya akan jelaskan ya. Ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi peniupan sangkakala dan pembangkitan itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86 paling bawah sekali ya kalau yang pegang bukunya rajim fa lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam Demi Rabbmu hai Muhammad Sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang-orang kafir, orang yang bermaksiat pasti akan datang bersama syaitan yang dia ikuti. Semuanya berlutut. Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung Anda masih bisa bernafas, masih hidup, di muka bumi ini cuma ada dua jalan, nggak ada jalan yang ketiga. Tidak bisa disatukan dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi dan la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya dari para dai-dai. Hadirnya Anda di majelis ilmu seperti ini, saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun Anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh, mana yang diberitakan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mangkruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup, meninggal masuk surga. Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya, dan luar biasa. Nanti akan ada bahasan. Kita masih membahas tentang hari mahsyar. Nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka. <coughs> dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar tentang surga dari aromahnya sampai ke tanahnya, ke bangunannya. Begitu puja dengan neraka, dengan izin Allah. Intinya adalah, <coughs> itu jalan satu. Jalan yang kedua, jalan iblis yang biasa diistilahkan dengan syaitan dan sudah pernah saya jelaskan jin punya tiga golongan sebagaimana manusia tiga golongan ada yang beriman jin beriman sama jin muslim apa manusia muslim mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain tidak akan interaksi tidak ketemu tidak boleh makan tidak boleh menikah tidak boleh ngobrol tidak boleh bertetangga tidak ada urusan sama jin mereka beribadah sendiri dan dari 124 ribu nabi Semuanya Allah utus dari manusia, nggak ada jin. Karena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia minta tolong sama jin. Itu ngawur. Kebodohan bagi mereka. <clears throat> Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan. Syaitan itu akan berubah rasa takutnya, akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut. Dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik, muslim tapi banyak dosanya dan juga ada jin yang kafir. Jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan karena di dalam golongan jin ada yang beriman. Pemimpin syaitan adalah iblis. Iya. Iblis ini punya ikrar pada saat dia berikrar kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya karena saya ingin menyesatkan nih manusia. Kenapa iblis mengatakan begitu? Dia benci pada Adam, padahal Adam nggak pernah interaksi sama iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam, jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil athar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua, gitu kan? Hidup di muka bumi, tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar, waktu itu pintu langit masih terbuka, dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi akan menggantikan jin, maka dia benci Adam gara-gara itu karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin. Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini <coughs> dipimpin oleh iblis mau menyesatkan manusia dan juru bicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun dan para ahli maksiat. Anda kalau ke sana pasti dibawa ke jalan syaitan, nggak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa maksiat kepada Allah SWT, melihat, mendengar, memegang, mencoba, mencari pendapatan, semuanya haram, maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan karena kita akan terpengaruh. Begitu pula kalau orang kedukun, keperamal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, orang yang semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita nggak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan nggak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah. Termasuk jin-jin itu sendiri. Mereka pergi. Kapan jin itu datang, syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya, para dukun dan peramal, semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua bersemedi. Gak makan, gak minum, tiga hari. Di gua itu tadinya, dia cari tempat-tempat sunyi. Tidak ada apa-apa yang jaga gunung, yang jaga lautan, yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gundurwo, kuntilana, apa saja nama dipanggil-panggil. Syaitannya hari pertama nggak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti satu minggu. Setelah setan pastikan oh manusia ini benar-benar bodoh nih. Takut dengan saya nih. Maka keluar suaranya, iya kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu, seperti itulah. Gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh, orang yang datang minta tolong sama syaitan, seperti orang pintar kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan dipanggil sama dia, dia sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Anak SD bilang minum kencing saya. Bodohnya anak kuliah ini bilang, baik sini kencing kau, dia minum sama dia. Karena disuruh oleh syaitan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia, kebodohan. Syaitan makin kerjain mereka sebab turunnya surah jin karena itu kan. Allah menceritakan orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka kalau masuk di sebuah lembah tak ada angin, tidak ada apa di lembah itu biasa makhluknya Allah semua angin, pasir semua ada malaikat di situ, tidak ada masalah. Tapi mereka datang, ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah, tengah lembah baru mereka berkata apa? Wahai penjaga lembah. Biasanya orang bilang dewa lah, apalah. Ya, bahasa ini, tidak ada sebenarnya. jangan ganggu, jangan ganggu kami ini setengah bekal kami kami kasih. Kata Allah duhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapan manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62 8 sampai 672 ini bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi yang jalan kedua nih, gitu kan? Yang pasti ujungnya neraka akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut. Kata Allah di sini. Kemudian dikatakan ثم لننزعنهم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا Lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah. Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman <clears throat> Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan makna ini ya. Hal itu bagi rohmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka jahanam sebuah jalan yang dikenal dengan sirat. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut ini nggak jelas hadisnya. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap, gulita dan licin. Di kiri kanan sirat tersebut ada malaikat yang pegang cambuk Siapa yang beriman dibiarin lewat. Kata Nabi SAW, golongan pertama melewati sirat adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama. Dan mereka jalan secepat kilat melewati sirat tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Kantara. Kantara ini jemaah sekalian adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat sirat, sudah hisap, berdiri di situ dulu, nunggu. Semuanya penghuni surga sudah tumpul di kantara baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari. Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat. Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirot yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewati neraka itu. Melewati dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir ini maksud dengan ma minkum illa warid wariduha dalam ayat tadi ini tidak ada seorang pun di antara kalian di ayat 71 surah Maryam tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah beliau mengatakan ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla ala wa inna awwal al khalqi yuksa Ibrahim alaihi salam ala wa innahu sayja ala innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata dhata shimal فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rob kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat lalu mereka diseret ke kiri tidak boleh bertemu dengan aku maksudnya kata Nabi SAW maka pada saat itu aku berkata ya Rabb <coughs> mereka adalah sahabat-sahabatku lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui lisan para malaikat sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal maka mereka murtad. Maka mereka murtad. Kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca sirah Nabawiyah pada saat Nabi SAW meninggal, maka seluruh jazirah Arab, seluruh jazirah Arab murtad. Kecuali tiga kota, Madinah, Mekah, dan Taif. Tiga kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam. Yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama. Padahal tadinya sudah beriman. Gitu kan? Lalu kemudian Abu Bakar adalah memutus pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran. Yang paling terkenal dua kisah, <coughs> kisah Musailama al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga dan ada Al-Aswadul Unsi Dua ini pemimpin suku di bawah mereka ada 100 ribu orang. Dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi. Murtad dari agama Islam. Tadinya mereka berislam, masuk Islam. Gitu kan? Tadinya mereka masuk Islam. Jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW kepada Aisyah. Wahai Aisyah. <clears throat> Sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain. Laki-laki dan perempuan telanjang gak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Nggak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain. Karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Saya kasih contoh memahami hadis sini. <clears throat> Kalau terjadi kebakaran, ada orang lari telanjang. Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya? Ini kebakaran, kita bisa kebakaran, bisa mati kebakaran. Dia lari paling oh, orang telanjang tapi kita pun mau menyelamatkan diri. Atau musuh lagi nyerang, atau terjadi gempa, dan itu. Atau terjadi banjir yang besar, orang sudah nggak pikir syahwat lagi. Itu contoh rasional dunia ya. Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Qur'an. Di antaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj. <coughs> Saya bukakan dulu karena dalam sini tidak ada. Surah Al-Hajj itu surah nomor 22 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hajj Ayat 1 pertama saya bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian. Kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan ayat pertama surah Hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya dan kalau ada wanita yang sedang mengandung, maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya. Serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya. Padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azabnya Allah sangat keras. Ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian di mahsyar. Lebih jauh lagi, hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308 halaman 91 ya yang pegang buku dalil yang kedua ana sayyidu waladi adam wala fakhr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu betul-betul memang Allah kasih kepada aku kata Nabi Alaihi Wasallam Wa ana awwalu man tansyaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhar. Dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhar. Dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat, pertolongan. Dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Begitu pula bendera alhamd pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain di sini tidak disebutkan, saya kuatkan lagi. Hadis sahih riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan, setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan sampai Allah tabaraka taala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Tidak disebutkan satu atau dua mil tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun. Jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada tujuh golongan yang selamat. Tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW ada tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga, sudah masuk waktu? Hah? Jam 7 berapa? Baik, saya sebutkan ini. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah berpisah karena Allah. Yang keempat seorang laki-laki yang hati terikat dengan masjid. Yang kelima seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia ya dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena ya e, panasnya mahsyar pada saat itu. Kemudian saya tutup dengan kalimat pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> semua manusia akan kesusahan. Mungkin mohon maaf ini saya tambah nanti kalau azan langsung bisa iqamah, bisa langsung iqamah dan kita sholat. Pertanyaan setelah sholat isya. Kata Nabi SAW pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama. Maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami-kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku, <coughs> aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khuldi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi-nafsi diriku sendiri, diriku sendiri. Coba pergi ke Idris. Nabi setelahnya, wahai Idris, kaulah yang telah diberikan makam, tempat yang tinggi oleh Allah, kamu nabi yang kedua dan dan dan seterusnya, banyak kelebihan lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani Tuhan, saya murka hari ini belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka selamatkan diriku diriku sendiri. Diriku sendiri pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh. Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi-Nabi Hud, Saleh, Shu'aib, semua Nabi-Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini. Tapi yang jelas mereka semua nolak terakhir Isa AS. Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan wahai Muhammad. Orang-orang semua pada dengar. Engkaulah Nabi terakhir. Engkaulah Nabi penutup. Engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami. Kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata ana lahu ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan saya, ke, saya datang ke bawah arsnya Allah. Kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah eh, puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit. Ya, kata Nabi SAW, Allah alam berapa lama saya sujud, lalu terdengar suara dari langit. Arsnya Allah berkata, maaf, dari arsnya Allah, Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, Wah Muhammad angkat kepalamu, isfa, ya, tushfa. Berikan syafaat, maka kau akan ya diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau memberikan dua syafaat pertolongan. Pertolongan pertama adalah semua manusia dihisap pada saat itu ke surga atau ke neraka dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya ya sallallahu alaihi wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka. Sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.